Sebelumnya bacakan hadis salah satu di antara antum barakallahu fikum dengan suara yang lantang kemudian tegas, jelas, lancar barakallahu fikum. Antum Na'am barakallahu fikum. Antum. Ayo. الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. نعم بارك الله فيكم أنتم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits sadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan muttafaqun alaih. Na'am barakallahu fikum. Ahsantum barakallahu fikum sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sebutkan berulang-ulang bahwasanya sekarang akan ada salah satu di antara kita membacakan hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawiyah. fadl Akh Abdurrahman. Bismillah. Yang kihuha ila Wahu Muttafaqun alaih Nah barakallahu fikum ahsan insyaallah sudah lumayan bagus lancar hanya saja nanti kalau misalkan nah barakallahu fikum Pertemuannya akan datang masih hidup setorkan lagi. Paham ya? Nah, maksudnya masih diberikan kehidupan kepada kita semuanya, setorkan lagi barakallahu fi. Naam. Kita lanjutkan qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Nah, perhatikan yang serius karena penting sekali ya. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala qala wa shaumi Ramadan. Sekarang kita akan masuki pembahasan masalah puasa Ramadan. Bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Karena rukun Islam sudah kita ketahui bersama ada berapa? Lima. Nah, barakallahu fiikum Yang pertama syahadatain. Yang kedua salat. Menegakkan salat. Yang ketiga Menunaikan zakat. Yang keempat wasami Ramadan. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa inna urut-urutannya kalau kita lihat dari hadis yang ketiga ini, seharusnya penyebutan haji dulu baru puasa Ramadan. Tapi karena nah barakallahu fikum tidak masalah dibolak-balik, nah akhirnya beliau pun juga mensyarah nah seakan-akan seperti pada syarah yang sebelumnya, didahulukan puasa Ramadan baru haji ke Baitul Haram. Kita lihat, qala wasami Ramadan wa huwa ruknur rabi'u min arkanil Islam. Bahwasanya puasa Ramadan ada rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Faman kana yastati'u siyama adaan fa innahu yajibu alaih. Maka barang siapa yang mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka sungguh telah wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakannya. Karena awal mula dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Ramadan itu tidak wajib. Yang puasa silakan, yang tidak puasa tidak masalah, tapi bayar fidyah. Paham ya? Kemudian barulah Allah taala menghapus pembolehan tersebut dengan firman Allah taala, "Faman kana wa faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa na barakallahu fikum, na'am di antara kalian yang menyaksikan na'am bulan yaitu satu Ramadan maka hendaknya dia puasa. Hendaknya dia puasa. Nah, dibuka. Ayo, buka dikit ya. kelihatan. Ayo, na'am. Barakallahu fikum seperti itu. Wa illa awal mulanya dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang puasa silahkan, yang tidak puasa enggak masalah tanpa bayar fidyah. Ini awal mulanya ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa man kana lahu 'udrun syar'iyyun fa innahu yuftiru wa yaqdi. Dan barang siapa yang dia memiliki udhur yang syar'i, maka hendaknya dia atau dia diperbolehkan untuk berbuka dan dia mengkodoknya. Maksudnya menggantikan di hari-hari yang lain. Menggantikannya kapan? Bebas. Asalkan apa? Tidak masuk pada Ramadan yang berikutnya. Maksudnya ya, misalkan dia punya hutang 5, 6 5 hari misalkan. Dia sahur kapan saja silakan. Dia mau ganti kapan saja silakan. Bahkan di bulan Sya'ban yang akan datang pun enggak masalah. Cuman jangan sampai masuk Ramadan dia baru membayarnya. Enggak diperbolehkan ya. Karena apa? Karena sudah lewat batasannya. Naam. Kita lihat liqauli ta'ala Dikarenakan firman Allah taala perhatikan dalam syarahnya itu, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan ya, tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Lam di sini lamul amr ya menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan bagi yang mampu dan tidak punya udur untuk meninggalkannya. Karena nanti udurnya eh, barakallahu fikum akan disebutkan mungkin karena safar atau mungkin karena na barakallahu fikum sakit Eh, kalau wanita mungkin haid atau nifas atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat. Walladzi lahu 'udrun dan orang yang punya alasan, punya udur, kal maridi alladzi la yastati'u shaum. Seperti orang yang sakit yang tidak mampu puasa. Sakit di sini enggak sembarangan ya. Kalau cuma sakit panu, paham ya? Itu enggak apa, enggak diperbolehkan untuk dia enggak puasa. Kalau cuma panu penyakit bukan? Penyakit bukan? Penyakit juga, tapi kalau cuma panu itu enggak mengganggu puasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang misalkan gatel-gatel atau yang semisalnya, na'am. Kalau sakit gigi bagaimana? Boleh enggak dia enggak puasa sakit gigi? Enggak boleh. Sakit gigi bagaimana? Boleh enggak dia sakit gigi wahana lagi sakit ini? Enggak kuat puasa, enggak mampu misalkan karena sakit gigi tadi. Boleh enggak? Ya? Eh? Kalau memang benar-benar sakit dan sakitnya itu membuat dia tidak apa kuat untuk puasa Ramadan, ya boleh bagi dia. Tapi kalau misalkan sakit yang seperti tadi itu sakit panu atau misalkan sakit eh, barakallahu fikum luka-luka yang ringan atau semisalnya itu bukan bukan eh, bukan penyakit yang dikasih udur. Kita lihat berikutnya. Awil musafir musafat qasrin atau orang yang safar dengan jarak qasr maksudnya musafir yang jarak jauh yang na barakallahu fikum menganjurkan bagi dia untuk di qasr salatnya. Itu juga boleh bagi dia untuk tidak puasa. Tapi kalau puasa tetap nekat boleh nggak? Kalau dia mampu? Boleh. Cuman kalau dia enggak mampu, kalau dia paksakan malah itu nggak bagus. nggak diperbolehkan ya. Nah, barakallahu fiqum. Tapi kalau dia memang posisinya mampu, kemudian kuat untuk puasa ya bagus. Nah, barakallahu fiqum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan laisa nah laisal birru asyamu fis safar. Ya, laisa minal birri asyamu fis safar bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Maksudnya kalau orang itu nggak mampu memberatkan bagi dia, kok dia memaksakan diri untuk puasa itu nggak bukan kebaikan. Karena biasanya apa? akan membuat dia lemah, membuat dia lemah. Perhatikan baik-baik. Nah, membuat dia lemah. Nah, barakallahu fikum, membuat dia lemah kemudian tidak semangat ibadahnya atau yang semisalnya sehingga apa? Sehingga terganggu oleh karena itu apa? Lebih baik dia mengambil rukhsah keringanan tadi itu. Tapi kalau dia mampu, kuat badannya silakan. Nah, kalau dia mampu kuat badannya silakan. Nah, berpuasa. Naam. Kita lihat berikutnya. Fa innahu yuftiru min Ramadan qadri al-hajah, thumma yaqdi min ayyamin ukhar. Maka sesungguhnya orang yang tidak mampu puasa tadi, mungkin karena sakit atau orang yang lagi musafir tadi, boleh bagi dia untuk buka puasa. Nah, barakallahu fikum pada puasa Ramadan tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan nah barakallahu fikum kebutuhan yang dia tidak bisa puasa. Kemudian dia menggantikannya di hari-hari yang lain. Nah, sekarang kalau sengaja membatalkan puasa Ramadan karena ingin panen padi misalkan. Biasanya kan kalau Ramadan itu misalnya sebagian tempat itu musim-musim panen padi itu ya. ya sengaja libur lah 15 hari enggak puasa dulu, panen padi dulu. Nah, barakallahu fikum termasuk udzur enggak? Enggak termasuk. Perkara dunia, bisa dia apa? Bisa diakalin atau bisa juga nah barakallahu fikum mungkin dikerjakan orang lain atau dikerjakan di waktu-waktu ketika dia sudah tidak puasa mungkin malam hari. Intinya semuanya bisa. Jangan sampai na'am barakallahu fikum perkara yang sudah diwajibkan bagi dia justru dia terjang. Ya ayyuhalladzina amanu apa ayatnya itu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa pada umat-umat yang nam sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Naam, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fillah azza wa jadi perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Naam yang harus tunaikan. Nah, barakallahu fikum oleh seorang muslim maupun muslimah, naam dalam keadaan dia mampu dan tidak punya udzur yang syar'i enggak boleh meninggalkannya. Naam. Kita lihat berikutnya, liqaunihi wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka boleh dia tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Ingat-ingat ya, menggantikan di hari-hari yang lain ini bebas. Hukum asalnya bebas. Cuman semakin segera dia ganti semakin bagus. Karena biasanya kalau ditunda-tunda orang lupa. Misalkan dia punya hutang lima hari misalkan, dia tunda, ditunda, ditunda sampai menjelang Ramadan dia baru ingat. Biasanya gitu. Tapi kalau segera di istilahnya segera dibayar, segera diganti, itu lebih bagus karena masih ingat. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat Fala min shaumi Ramadan. Maka harus puasa Ramadan imma adaan wa imma qadaan li ahli al Imma bentuknya adalah penunaian, ditunaikan puasa Ramadan itu atau bentuknya adalah qadaan menggantikan karena dia awal mulanya tidak mampu di puasa Ramadan tersebut sehingga dia menggantikannya bagi orang-orang yang punya udzur. Maksudnya ya, bagi orang-orang yang punya udzur. Nah, kalau puasa Ramadan, nisab Puasa Ramadan dia nelan ludah, batal enggak puasanya? Ludahnya banyak dikumpulkan di sini, kemudian ditelan. Batal enggak puasanya? Lah kan nelan, minum. Hah? Apa? Kenapa? Yang di dalam masukkan gimana? Ludah antum misalkan banyak di sini ya, kemudian antum telan, batal enggak puasanya? Enggak batal ya? Enggak batal kenapa? Enggak batal karena masih milik kita. Posisinya apa? Bukan sesuatu yang dari dalam kemudian keluar kita masukkan lagi. Ini memang suatu tidak sesuatu yang kita tidak bisa mengelak darinya, ludah itu. Mesti ada terus, paham ya? Nah, barakallahu fiikum bisa dikatakan jarang sekali orang enggak punya ludah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum mesti bisa dikatakan ada terus. Oleh karena itu walaupun antum telan sebanyak apapun enggak batal puasanya. Kecuali kalau ludah dari ludahkan gitu diambil antum telan baru. Paham ya? Berarti memasukkan sesuatu yang baru. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum pembahasannya di dalam kitab fikih bukan di sini. Naam. Kita lihat berikutnya wala yajuzu tarkus siyam bihalin minal ahwal. Tidak diperbolehkan meninggalkan puasa dengan enam keadaan apapun kecuali ada udur tadi itu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Sekarang banyak orang-orang yang kita saksikan di pasar-pasar Puasa Ramadan santai mereka makan, tukang parkir itu biasanya ya, makan, minum. Padahal puasa Ramadan, alasannya capek, panas Pak, ini kerja, bagaimana ini, bagaimana itu. Sebenarnya yang namanya kerja itu ikhtiari. Kerja itu ikhtiari atau itirari? Ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan. Itirari itu paksaan. Orang kerja itu enggak ada yang maksa. Jadi ikhtiari kalau dia itu pandai dia berpikir, memilih kerjaan yang tidak sampai meninggalkan apa? Puasa Ramadan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum jangan kerjaan dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Baik. Sekarang banyak seperti itu ya. Na'am barakallahu fikum pura-pura capek atau pura-pura banyak kerjaan. Na'am santai dia meninggalkan apa? Puasa Ramadan. Allahu musta'an. Padahal puasa Ramadan itu pahalanya sangat besar sekali. Termasuk pahala yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena kullu amali bani adam lah. Semua amalan bani adam untuk dirinya illa siyam. Kecuali puasa. Naam, fa innahu li wa ana adzibih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk adalah untukku dan aku yang akan menggantikannya. Bukan Allah Taala butuh ya maksudnya itu pahala khusus, mendapatkan pahala yang khusus bagi orang-orang yang puasa Ramadan dan bagi orang-orang yang puasa pun mendapatkan apa? keistimewaan ma masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang puasa pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum bahwasanya surga memiliki berapa pintu? Naam samaniyatu abwabin fiha babun yuqallahu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Delapan pintu tersebut ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini tidak ada yang masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Pintu apa tadi? Ar-Rayyan. Na'am barakallahu fiikum. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Madama aqlul insan baqiyan, selama akal manusia masih ada, fa innahu la budda an yasuma idza kana yaqdiru 'ala siyam. Maka harus bagi dia untuk berpuasa apabila dia mampu untuk puasa. Jadi puasa Ramadan jangan ditinggalkan warakallahu fiikum Naam. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita semuanya untuk makan sahur. Jadi puasa Ramadan itu ada anjuran-anjuran di dalamnya, ada sahur, ada buka juga. Nah, barakallahu fiikum. Tujuan sahur di antaranya apa? Tujuannya apa di antaranya sahur tersebut? Agar mendapatkan barokah di dalamnya. Barokah di siang hari dia tidak lemas. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum. Nah, perhatikan baik-baik. Apa? Naam jadi kalau puasa Ramadan, dia misalkan nggak sahur, orang kalau nggak sahur, nah barakallahu fikum, mungkin dia kuat puasa Ramadan kuat. Paham ya? Puasa Ramadan kuat. Tapi kadang lemas. Badannya lemas di siang hari karena nggak puasa tadi. Oleh karena itu, nam sahur termasuk perkara yang dianjurkan dan juga disyariatkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadis siapa itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, Nah, kalau tidak salah itu tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Ada barokah di situ. Karena kalau orang makan sahur itu nanti siang harinya masih bisa dikatakan sehat. Badannya masih kuat. Ya, tapi kalau enggak makan sahur walaupun dia kuat lemas biasanya. Nah, barakallahu fiikum oleh karena itu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengenai makan sahur diakhirkan, buka puasa di segerakan. Jadi termasuk umat Nabi Muhammad SAW dikatakan mendapatkan kebaikan manakala apa? Menyegerakan buka puasa. Ma'ajalul fitrah. Selama mereka menyegerakan apa? Buka puasa. Jadi buka puasa jangan ditunda-tunda. Nah kalau misalkan antum lihat langsung matahari terbenam kok belum adan, jangan patokannya adan tapi matahari terbenam tadi itu langsung buka. Paham ya? Hanya saja kita terkadang di sebuah tempat yang tidak bisa melihat langsung terbenamnya matahari sehingga patokannya adan-adan yang akurat tidak masalah. Karena ada dalilnya juga ya. Nah, barakallahu fikum yaitu hadisnya apa? Hadisnya yang mengenai adan pertama, adan kedua. Nah, barakallahu fikum. Jadi mengenai sahur itu kulu washrabu hatta tasma'u adan ibni ummi maktum. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya makan dan minumlah kalian. Ketika masih fajar kadzib ini ya, makan dan minumlah kalian santai kalian mendengar adzannya ibni ummi maktum. Berarti adzan kan patokan adzan boleh tapi yang akurat. Ya, jangan jam 5 sore dan adzan buka puasa. Paham ya? Ini berarti main-main seperti itu. Paham ya? Eh, datang ziarah ke rumah sakit buka jam 4, langsung jam 4 buka. Padahal buka rumah sakitnya. Allah musta'an. Jadi hati-hati jangan sampai sembarangan karena puasa Ramadan itu Naam dikatakan puasa karena dia menahan al-imsak. Eh, al-imsaku 'anil muftirat. Naam, barakallahu fikum min ba'di ma ba'di tulu'il fajr ila ghurub syams. Maksudnya ya, jadi puasa itu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Paham itu ya? Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum bermudah-mudahan patokan dengan adzan enggak masalah adzan yang akurat. Nah, tapi kalau biasanya adzan-adzan yang mereka berpatokan dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah itu biasanya itu lebih cepat Paham ya? Oleh karena itu kita bisa menyelisih mungkin masih bisa menyelisih paling lamanya seperempat jam. Nah, atau bisa 10 menit lah setelahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau mereka adzan atau imsak, imsak itu silakan mau minum enggak masalah. Itu belum belum masuk waktu salat subuh itu ya. Belum masuk waktu subuh. Sehingga untuk masalah siaran-siaran yang atau dengar imsak, imsak itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya ya. Terus bagaimana? Cukup antum memperkirakan barakallahu fikum hafizakumullah kalau seandainya bisa melihat langsung nah ketika terbitnya fajar shadiq yaitu nah barakallahu fikum semacam cahaya putih di ufuk bagian timur kemudian barakallahu fikum tidak hilang cahaya putih tersebut itu namanya fajar shadiq apa maksudnya tapi kalau misalkan tidak bisa melihat langsung maka berpatokan dengan adanya akurat tidak masalah tapi kalau cuma ucapan imsak imsak atau yang semisalnya itu jangan terkecoh. Bismillah, minum ya, tiga kapsul habas sauda, bismillah. Paham ya? Masih bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum kita justru berpatokan dengan enam suara-suara tadi itu. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat berikutnya. Fa in kana Amma idza kana la yaqdiru 'ala shiyam, adapun kalau seandainya tidak mampu untuk puasa, fa in kana li'udrin yurja zawaluhu fa innahu yufthiru wa yaqdi. Kalau seandainya dia tidak mampu puasa, nah disebabkan karena sebuah udur yang diharapkan udur itu bisa hilang nanti, maka hendaknya dia berbuka, tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Maksudnya, ya mungkin sakit masa angin lah. Masa angin paling ini mungkin sehari semalam selesai misalkan atau dua hari tiga hari nah itu berarti kan sesuatu penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya itu boleh dia nggak puasa menggantikan di hari-hari yang lain nah barakallahu fikum seperti itu jadi perlu diperhatikan ya nah barakallahu fikum seperti itu sekarang kalau puasa drahman kalau puasa kemudian nam keluar darah dari hidung mimisan itu namanya ya nah barakallahu fikum bahasa Indonesia apa itu mimisan gitu ya itu bagaimana batal enggak puasanya? Keluar darah dari hidung. Eh? Enggak batal ya? Enggak batal kalau fikum asalkan darahnya tidak diminum. Paham ya? Karena sebagian orang mungkin eh, ke kemudian langsung ngalir ke sini kan rasanya asin. Allah mustahil jangan ya. Jangan barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya ingus. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik karena sebagian mereka mungkin menganggap perkara sepele ingus keluar ingusnya batal enggak? Eh? Kalau kurang ingusnya sedikit ini batal enggak? sama sini. Kenapa? Nah, kalau jilat batal. Tapi ya? Tapi lutman keluar kemudian keluar enggak masalah. Tapi kalau kita Nah. Batal enggak kira-kira? Ingusnya di sini ada, enggak antum keluarin tapi antum dan berlanat asin. Batal enggak puasanya? Batal? Enggak batal masih dalam. Masih punya kita kalau fikum, enggak batal. Kecuali kalau sudah apa tadi? keluar. Paham ya? Nah, tapi kan jarang, cuman ada lah biasanya anak-anak kecil itu ya. Daripada keluarin ditelan dia untuk biar nggak haus katanya. Allah musta'an. Nah, kalau orang nyicipin makanan Nah, itu para ulama berbeda pendapat, nyicipin makanan yang sampai dia nah barakallahu fiku menelan jadi menelan rasa dan makanan tadi itu batal. Tapi kalau cuman di ujung lidah, paham ya? Misalkan gini. Nah, nanti dikeluarkan lagi, eh, mungkin ludah-ludahnya itu Insya Allah enggak masalah. La tur, Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau sampai nyicipinnya satu sendok gitu ya batal. <laughs> Allah musta'an. ya? Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas semuanya dibahas dalam kitab fikih. Nah, barakallahu fiikum bukan di sini pembahasannya. Wa in kana li'udrin la yurja zawaluhu. Perhatikan baik-baik ini. Jika orang yang tidak mampu puasa itu karena ada alasan yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, tidak bisa diharapkan hilang alasan tersebut ma'abaqa'i aqlihi wa fikrihi padahal akalnya masih ada dan pikirannya masih ada fa innahu yut'imu anhu maka dia nanti enggak perlu ganti puasa tapi bayar fidyah ini alal qaul paham ya bayar fidyah bayar nah barakallahu fikum ngasih makan orang miskin makanannya dikasihkan bagaimana disebutkan para ulama nah barakallahu fikum kembali kepada makanan pokok negeri tersebut yang bisa mencukupi apa dalam artian bisa secara urufnya orang itu kenyang dengan makanan tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, kalau diganti dengan uang bagaimana? Tidak sah karena lafadznya it'am, it'am memberikan makanan, bukan uang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Liqaulhi ta'ala dikarenakan firman Allah taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu puasa kemudian dia tidak puasa, maka hendaknya dia bayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Ayat ini sebenarnya kalau ditelusuri pembahasannya adalah mengenai sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dulunya yang mampu puasa dia nggak puasa nggak masalah, tapi bayar fidyah. Cuman setelah datang ayat yang tadi itu, faman syahida minkum syahra falyasum maka barang siapa yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan maka hendaknya dia puasa. Ayat yang ini hukumnya mansuh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mampu tetap harus puasa Ramadan. Enggak boleh dia milih wahana mau bayar fidyah saja enggak puasa, enggak boleh. Tapi bayar fidyah para ulama telah menyebutkan diperuntukkan bagi syekhun kabir, orang tua yang sudah orang tua renta, lanjut usia sudah tidak kuat lagi untuk puasa. Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Dianjurkan bagi dia apa? Dia enggak puasa enggak masalah, enggak ganti puasa enggak masalah tapi bayar fidyah. Paham ya? Itu pun kalau mampu. Kalau enggak mampu sama sekali bayar fidyah pun enggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Pertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Enggak perlu bayar fidyah, enggak perlu nah membandingkan puasa juga. Karena enggak mampu. Paham itu ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum pembahasannya dalam kitab fikih. Fayut'imu an kulli yaumin miskina. Maka hendaknya dia memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Nah, makanan yang secara uruf ya kembali kepada uruf, tradisi ada setempat. Bagaimana makanan yang bisa dikatakan cukup dan kenyang bagi satu orang. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Kisahnya waktu kita di Damat saat itu, banyak orang-orang yang bermudah-mudahan sumpah. Nah, orang yang sumpah itu kan resikonya berat sebenarnya kalau mereka mau berpikir. Contohnya sumpah, wallahi demi Allah aku tidak akan masuk ke rumah si fulan ini. Ternyata si fulan tadi orangnya membaik, bagus. Akhirnya dia masuk rumahnya, bayar kafarah. Kafarannya tiga pilihan. Bebaskan budak atau puasa tiga hari berturut-turut atau memberi makan 10 orang miskin. Nah ini yang 10 orang miskin inilah kita sering dapat. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya di Damas itu di Yaman saat kita belajar itu orang-orang Yaman atau orang luar itu nganggap orang Indonesia itu paling miskin sudah. Paham ya? Jadi kalau dapat kafarah itu biasanya orang Indonesia. Ya, Indonesia ta'al. Sudah datang itu, kasih uang. Ini orang kafarah, kafaratul yamin. Sepuluh orang miskin. Nah, tapi ingat, memberi makan itu sampai kenyang. Kalau belum belum kenyang, harus dia tanggung jawab. Nah, jadi dia ngasih ngasihnya pun lebih. Lebih kemudian sampai kenyang. Ditanya sudah kenyang? Alhamdulillah udah selesai. Kalau belum kenyang tambah lagi. Paham ya? Karena apa? 10 orang miskin sampai kenyang. Jadi kalau untuk masalah kafaratul yamin, yaitu maksudnya itu kafarah dari dia sumpah kalau dilanggar tadi itu, tiga pilihan tadi. Bebaskan budak kalau mampu, puasa kalau nggak mampu bebas budak, puasa tiga hari berturut-turut, kemudian atau tadi memberi makan sepuluh orang miskin tadi. Kebanyakan mereka memberi makan memberikan makan sepuluh orang miskin. Maksudnya bagaimana maksudnya itu jangan bermuda-muda untuk sumpah. Nah, kemudian dilanggar. Kalau sumpah ya continue dengan sumpahnya, tapi kalau dilanggar memang ada syariatnya kalau seandainya dia bersumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik, boleh dia langgar sumpahnya tapi dia kafaratul yamin. Maksudnya, demi Allah aku nggak akan masuk ke rumah si fulan misalnya. Nah, ternyata si fulan baik, orangnya baik, orangnya sunni salafi. Akhirnya kita masuk ke rumahnya. Nah, otomatis kita sudah sumpah tadi kan? Nah, boleh kita masuk karena kebaikan, tapi bayar kafarah tadi itu. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah yang terakhir, qala wa haji baitil Haram, berhaji ke nam Baitul Haram ke Ka'bah, ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitul Haram yang dulu sempat ingin dihancurkan oleh tentara Abroha tentara gajah. Nah, barakallahu fikum yang saat itu berbondong-bondong. Abroha ini aslinya orang Habasyi. Orang Habasyah, Ethiopia ya. Cuman saat itu berkuasa di Yaman. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di zaman itu, eh, zamannya Nah barakallahu fikum Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berarti kakaknya Rasulullah ya. Abdul Muthalib kakaknya Rasulullah kan. Nah barakallahu fikum sempat istilahnya apa? Nah barakallahu fikum nah tawar menawar. Istilahnya kalau seandainya kami datang ke situ tanpa ada yang menghalangi, tidak akan ada perangan atau yang semisalnya. Namun ternyata apa? Ternyata Abraha dan pasukannya itu sudah apa? Sudah istilahnya apa? Nah barakallahu fikum mengambil dan menyita beberapa onta miliknya Abdul Muthalib ini. Paham ya? Kalau tidak salah kurang lebih 100 unta itu ya. Akhirnya nah barakallahu fikum posisi seperti itu, kemudian juga melihat tentara gajah itu banyak juga. Naam, eh, kemudian nah barakallahu fikum datanglah utusan Abdul Muthalib atau Abdul Muthalib sendiri datang bertemu Abroha. Nah, barakallahu fikum dipersilah, dipersilahkan kemudian meminta 100 ekor unta tadi agar dibebaskan. Nah, adapun kalau seandainya dia tetap nekat mau menghancurkan Ka'bah, itu kita tidak bisa apa? berbuat apa-apa. Rabbul Ka'bah yang akan menjaganya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Benar. Akhirnya Abraha dan pasukannya berbondong-bondong dengan gajah-gajahnya itu. Nah, barakallahu fikum, gajah yang paling besar, gajah yang naik oleh Abraha. Siapa namanya? Hafal kalau ini hafal ya. Nah, barakallahu fikum Mahmud. Namanya Mahmud. Eh, gajahnya Abraha namanya Mahmud. Nah, barakallahu fikum abroha dari mana tadi? Abroha asalnya dari mana tadi? Ethiopia, Habasha. Nah, barakallahu fikum tentara gajah diabadikan kisahnya dalam apa surat Al-Fil. Nah, barakallahu fikum berbondong-bondong mereka datang. Tapi ketika sudah sampai di Nah, barakallahu fikum mendekati kota Mekah, gajah-gajah tadi ketika mengarah ke arah sana mereka enggak mau jalan. Nah, pengennya apa? Pengennya pokoknya mau enggak mau jalan, terkunci semuanya. Akhirnya kalau diarahkan ke arah Yaman, pulang lagi siap. Paham ya? Akhirnya Allah taala utus apa? burung-burung kecil yang mereka membawa batu-batu dari neraka. Nah, barakallahu fikum, disitulah burung-burung itu nah melemparkan batu-batu tadi itu masing-masing burung membawa tiga batu. Di paruhnya satu, kemudian di ditakarnya dua. Paham ya? Kanan kiri dilemparkan kepada apa? gajah-gajah tadi itu hingga mereka pun apa? mati semuanya gajahnya bagaikan apa? Bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, barakallahu fikum. Itu kisah mengenai awal mula pernah dahulu Ka'bah ini ingin dihancurkan oleh siapa? Oleh Abroha tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam sejarahnya itu bahwasanya membuat Ka'bah tandingan di Son'a, ibu kota Son'a, ibu kota Yaman ya, Son'a. Dan sekarang dihancurkan, dijadikan tempat sampah di sana. Nah, barakallahu fikum, Ka'bah tandingan. Nah, barakallahu fikum. Abroha memang bisa dikatakan apa raja yang saat itu berkuasa di situ. Nah, berkuasa di Yaman. Nah, ini berhaji ke Baitul Haram. Nah, barakallahu fikum yang hingga saat ini Allah telah lindungi dan Allah Subhanahu wa taala berikan nah barakallahu fikum perlindungan yang sangat kuat terhadap Al-Ka'bah Baitul Haram nanti di akhir zaman akan dihancurkan. Nah, akan dihancurkan oleh sosok dari Habasyah juga, dari Ethiopia badannya kecil, kemudian kedua betisnya juga kecil. Nah, barakallahu fikum berkulit hitam dari Ethiopia. Nah, siapa ini? Antum? Eh? suai Dhu suwaikotain. suai suwaikotain. Nah, barakallahu fikum siapa? Eh? suai suwaikotain. Itu orang yang memiliki dua betis kecil. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan wasakumullah kita lihat kisahnya itu kalau antum mau melihat secara globalnya dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Qala hajji badilil haram wal hajju huwa ruknul khamis min arkan Islam. Haji itu adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Haji bagi yang mampu mampu apanya? Mampu. Apa? Mampu apanya? Duitnya. Eh, mampu hartanya. Yang kedua? Nah, mampu fisik dan juga badannya untuk berangkat enam haji ke Baitul Haram. Nah, kita lihat berikutnya rukun haji ada berapa? Assalamualaikum. Eh? Apa itu? Al-ihram. At-tawaf. Tawaf yang mana ini? Tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Terus? Sa'i terus Sembilan Dzulhijjah 9 Dzulhijjah wukuf ewa wukuf di padang Arafah empat rukun haji kalau untuk umrah tiga saja rukunnya tanpa wukuf paham itu ya nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat barakallahu fikum wa huwa la yajibu 'alal muslim illa maratan wahidah fil umr. Perhatikan baik-baik ini. Yang mana haji itu tidak wajib atas seorang muslim seumur hidup kecuali sekali. Yang wajib sekali. Kalau ngulang lagi boleh enggak Pak Edi? Jadi dua kali gitu, boleh enggak? Boleh, cuman yang wajib sekali. Paham ya? Yang wajib sekali. Setelah itu mau ngulang lagi silakan, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Termasuk amalan tambahan wa illa yang wajib sekali. Naam. Barakallahu fikum. Kalau sekarang haji memang harganya mahal ya. Naam yang Paling murah antrinya mungkin 15 tahun. Nah, setelah itu baru bisa haji. Paham ya? Nah, yang mahal mungkin nggak sampai se sebulan udah berangkat tapi ya sekitar 250 juta. Paham ya? Sekitar 250 juta bisa haji. Nah, itu nggak nunggu lama ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Yang jelas kita berdoa dan meminta kepada Allah taala agar dimudahkan bisa ziarah ke Baitulil Haram. Kalau seandainya tidak haji paling minim umrah. Nah, karena di sana tentunya nam, kenikmatan dan juga keberadaannya itu sangat berbeda dengan yang sekarang kita berada di negara kita ini. Karena apa? Karena yang selama ini kita hanya baca saja mungkin. Paham ya? Yang sudah pernah umrah mungkin bisa ngerasakan ya. Yang pernah haji sudah bisa merasakan. Tapi kalau kita yang belum pernah itu bisa baca ya kelihatannya Masya Allah. Cuman kan belum praktek langsung. Paham ya? Belum praktek langsung, belum pernah berkunjung. Kalau antum sudah pernah ya Pak ya? Alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah ya. Yang belum pernah ya kita na'am barakallahu fikum berharap berdoa semoga bisa berkunjung ziarah ke Baitulil Haram imma umrah imma haji. Kalau seandainya niat kita ini enggak tertunaikan, insyaallah sudah dapat niatnya. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena ini termasuk angan-angan yang di dalamnya ada usur. Paham ya? Ada semacam nah sesuatu yang sulit harus diusahakan, seperti itu. Karena tahu sendiri keadaan Nah barakallahu fikum keadaan kita semuanya. Naam, kita lihat berikutnya. Wal hajju luqatan al-qasdu. Perhatikan, haji setelah bahasa al-qasdu, menuju atau mengarah. Naam. Wa syar'an secara syariat, huwa qasdul baitil haram li ada'il ibadah. Perhatikan Bapak ya. Haji secara istilah secara syariat adalah menuju mengarah ke baitul Haram dalam rangka menunaikan ibadah. Ibadah apa ini? Ibadah haji. Perhatikan baik-baik ibadah haji. Naam min tawafin, tawaf, ngelilingi Ka'bah berapa kali putaran? Antum? Tujuh kali putaran. Wasai, nah sa'i ke Safa Marwah berapa kali? Eh, berapa kali? Berapa? Tujuh juga. Nah, kemudian wukuf di Arafah, wukuf di padang Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang mereka beribadah di sana tidak dianjurkan untuk puasa, tapi kita yang tidak ada ritual di sana dianjurkan puasa 9 Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Adapun 10 Dzulhijjah puasa atau tidak? Boleh enggak puasa 10 Dzulhijjah? Puasa loh. Puasa sunnah. Hmm, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Puasa sunnah nggak boleh gimana? Boleh nggak puasa 10 Dzulhijjah? Boleh nggak antum, teman-teman? Puasa 10 Dzulhijjah boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena puasa sunnah. Nggak boleh. Boleh nggak Tolha? Kenapa nggak boleh? Puasa sunnah, boleh nggak? Boleh nggak puasa 10 Dzulhijjah? Boleh nggak? Lalang. boleh nggak? Yusuf? Kenapa nggak boleh? Atau juga Yusuf antum? Boleh nggak? Boleh. Masya Allah. Labas. Khair insya Allah. Boleh nggak permen? Kenapa nggak boleh? Idul Adha, Id. Haram. Mau ya puasa. Namun orang-orang pada nyembelih kambing kan puasa sendiri. Allah musta'an. Jadi nggak boleh puasa karena eh tadi, paham ya? Ada larangan khusus. Jadi puasa enam di dua hari raya tersebut dilarang untuk berpuasa nam. Jadi nggak boleh walaupun puasa sunnah nggak boleh. Sembilan Dzulhijjah silahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf. Kemudian wa mabit. nabi Musdalifah Muzdalifah wa Mina. Bermalam di Muzdalifah dan di Mina. Kalau di Mina bermalamnya itu pada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah namanya ya. Yaumut Tarwiyah itu berangkat ke Mina, bermalam di sana. Nah, bermalam di sana nanti kalau sudah sampai pagi setelah matahari terbit itu barakallahu fikum baru mereka berangkat ke mana? Berangkat ke Arafah. Di Arafah nanti sampai di sana sebelum menjamak antara zuhur dan asar biasanya ada khutbah. Khutbah Arafah itu ya. Nah, setelah itu nanti barulah ada yang namanya apa? Nah, salat apa salat tadi jamak tadi. Jamak antara zuhur dan asar. Kemudian barakallahu fikum setelah matahari terbenam, kan setelah zuhur itu kan wukuf ya, wukuf berdoa, berzikir, Nah wukuf itu artinya berdiri aslinya. Cuman kalau sengal duduk yang nggak masalah semampunya intinya. Intinya banyak berzikir, banyak berdoa di situ. Kemudian setelah itu nanti barakallahu fikum, setelah matahari terbenam barulah berangkat ke mana? Ke Musdalifah. Di Musdalifah sana bermalam juga. Nah, ada yang mengatakan sampai pertengahan malam boleh berangkat lagi balik lagi ke Mina, ada yang mengatakan sampai pagi hari, setelah salat subuh baru berangkat lagi. Paham ya? Yang jelas dua-duanya boleh. Nah, barakallahu fikum untuk melempar apa? Eh, Jimar. Jumlah atau jumrah atau jamrah? Lempar jumrah atau melempar jamrah? Eh, jamrah. Jamrah atau jumrah Apa? <laughs> Melempar jumrah atau jamrah? Hmm? jumrah ya. Nah, barakallahu kalau Kita lihat. Waramil waramil jimar. Kemudian setelah itu melempar apa? batu-batu kecil tadi itu. Batu kecilnya kesembarangan ya. Kalau ke sana jangan melihat batu besar dilemparkan jangan kadang kena orang. Paham ya? Ini batu-batu kecil. Batu-batu kecil yang intinya apa? Intinya kalau kalau seandainya itu kena itu enggak terlalu sakit lah, tapi sebagian orang itu nekat. Anak dapat kisah itu ya. Jadi ngambilnya batu besar, orang oh, lempar itu ada yang kena kepalanya bocor juga ada. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum harus berhati-hati sesuai dengan syariat. Kita lihat berikutnya. Wawuk na'am barakallahu fikum fahadal hajju ruknun min arkan islam. Haji ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Wa nadharan likauni syaqan dan dilihat keadaannya, ya, keadaan haji itu kan memberatkan atau berat. Wa nas min aqtarinil ard. Kenapa kok dikatakan berat? Karena rukun ya, dan e, jarang sekali orang yang mau melakukannya padahal punya harta yang banyak. Paham ya? Anak pernah nasihati orang saat itu ya. Orangnya kaya raya, dia punya sapi banyak sekali. Kalau cuma hartanya itu lebih-lebih hartanya itu ya, tapi tak, tak anak cuma nanya saja, "Kenapa Bapak enggak umroh?" Umroh belum sempat katanya. Nah, belum sempat umroh katanya. Nah kenapa enggak enggak sekarang enggak umroh? Eh, kata dia ya mungkin nanti kalau sempat. Jadi enggak nyempatkan padahal harta banyak. Ya orang-orang yang kadang enggak punya harta aja berpikiran untuk umroh, Yang punya harta banyak malah tidak ke sana. Allah musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Nah, kita lihat di sini. Wa ya'tihin nas min aktoril ardi dan datang manusia dari seluruh penjuru dunia Minha al-qaribu wa minha al-ba'id. Ada yang dekat, ada yang jauh. Fa innallaha aujabahu 'alal mustati' bimalihi alladhi 'indahu ma yakfi li safarihi dhahaban wa iyaban. Perhatikan baik-baik ini. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang mampu dengan hartanya yang ada di sisinya yang cukup bagi dia untuk safar, pergi dan pulangnya. Jadi harta itu bukan semata-mata harta untuk haji tok ya kalau misalkan dia berkeluarga, ya keluarganya sudah disisakan dalam artian untuk berbekal di rumahnya gitu. Jangan cuman hartanya pas-pasan di bawah haji semuanya. Orang oh, yang di rumah nggak makan nggak bisa makan karena nggak ada hartanya nggak boleh. Paham ya? Jadi memang benar-benar ada harta yang apa istilahnya itu pulang pergi sudah ada. Wa indahu mayakfili auladi wa ahli baitihi hatta yarji'a. Ini penting sekali ini ya. Dan dia masih punya harta yang mencukupi anak-anaknya dan keluarga rumahnya hingga dia pulang lagi. Paham ya? Kalau misalkan hartanya minim sekali, nah barakallahu fikum kemudian dia nekat jangan. Nah, karena apa? Karena nanti dapat ancaman dosa juga. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dia pergi haji enak, cuman yang di rumah nggak dikasih apa-apa. Uang nggak ada sama sekali, untuk belanja nggak ada. Ternyata pulang dari haji, pulang ke rumah sudah nggak ada lagi orangnya, dia meninggal dunia. Paham ya? Karena enggak dikasih apa santunan tadi itu, jangan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, perhatikan baik-baik di situ. Wa fahadan yajibu 'alal hajj. Nah, maka seperti ini kalau dia mampu hartanya tadi untuk pergi pulang pergi kemudian orang eh, keluarganya sudah semuanya ada dan lengkap, mampu, maka yang seperti ini wajib untuk haji. Fa in kana yaqdiru 'ala bi fa in kana yaqdiru 'alaihi bi nafsihi hajja bi nafsihi kalau seandainya dia mampu untuk dirinya sendiri, maka dia haji untuk dirinya sendiri. Maksudnya keluarganya enggak diajak itu loh. Kalau dia mampu untuk sendiri. Wa in layak la yaqdir alaihi bi nafsihi wa 'adzuhu mustamirrun. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk haji sendiri atau enggak mampu dan ketidakmampuan ini mustamirrun terus-menerus, fa innahu yunibu man yahujju anhu. Perhatian baik-baik ya. Kalau dia tidak mampu untuk berangkat haji, dan ketidakmampuan ini terus-menerus ada pada dia, maka boleh dia menggantikan orang yang mau menghajikannya. Mungkin dia lumpuh, sakit parah, harta banyak, hartanya eh, melimpah barakallahu fikum, hartanya apa? Berapa? mmn istilahnya ya, mmn miliaran gitu ya, tapi dia nggak bisa berangkat. nggak bisa berangkat, nggak bisa. Intinya apa? Intinya dia sakit. Boleh dia menggantikan orang yang apa nyuruh orang menggantikan hajinya. Tapi upayakan milih orang yang sudah pernah haji. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena lebih baik memilih orang yang sudah pernah haji karena orang yang gantikan itu sendiri pun masih tuntut wajib haji itu loh sebenarnya aslinya. Nah, barakallahu fikum. Biar dia istilahnya menggantikan apa dalam keadaan posisi dia sudah pernah haji. Nah, Kita lihat berikutnya. Wa in mata wa lam yahud wa huwa mustati'un fa'ala warasatihi an yukhriju min tarikatihi ma yahujju bihi anhu. Masyaallah. Ini perhatikan baik-baik ini. Jika dia meninggal dunia tapi belum sempat haji, Padahal dia mampu, maka wajib bagi ahlu warisnya perhatikan baik-baik. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan mampu untuk haji tapi belum sempat, maka wajib bagi ahlu warisnya untuk mengeluarkan harta peninggalannya digunakan untuk menghajikan orang yang meninggal tadi itu. Ini termasuk dalil disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau menghajikan orang amalan haji atau amalan umroh atau sodakoh misalkan itu sampai kepada si mayit Paham ya? Yang tidak sampai itu Al-Fatihah. Paham ya? Atau Yasin atau semisal itu enggak sampai. Karena enggak ada dalilnya. Tapi kalau sedekah ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum yaitu kisah seorang wanita eh, dari Juhainah barakallahu fikum berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat." Wahai Rasulullah, dengan semakna ini ya. Sesungguhnya ibuku itu meninggal mendadak, mati mendadak. Dan aku yakin kalau seandainya dia bisa bicara, dia akan sedekah. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah diniatkan untuknya? Nah, barakallahu fikum Rasulullah mengatakan na'am. Rasulullah mengatakan iya, boleh. Menunjukkan sampai. Paham ya? Kemudian juga sebutkan dalam riwayat yang lain mengenai haji tadi itu, nah barakallahu fikum, inna ummi nadarat an tahuj." Nah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk berhaji. Nah, tapi ternyata dia meninggal duluan sebelum haji. Nah, akhirnya apa? seorang wanita tadi bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku na'am berhaji dinyatakan untuknya?" Afa hujju anha? Na'am kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am hujju anha." Iya, berhajilah kamu dinyatakan untuk, untuknya. Bisa. Paham ya? Tapi kalau cuma amalan-amalan yang enggak ada dalilnya, seperti Yasin setiap malam Jumat Kliwon, paham ya? Atau malam Jumat yang lainnya atau na barakallahu fikum duduk rame-rame gini kemudian baca komat kamit kemudian Al-Fatihah. Eh, seribu kali pun gak sampai. Paham ya? Biasanya seperti itu terjadi. Mungkin di kampung-kampung ya. Nah, barakallahu fikum itu enggak sampai karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Barakallahu fikum ngirim Al-Fatihah itu enggak ada enggak ada dalilnya. Kalau doa sama enggak doa? Insyaallah sampai. Kalau doa malah sampai. Allahumma ighfir nam lil muslimina wal muslimat misalkan. Sampai insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita selesaikan barakallahu fikum. Li'anna hadha ruknun min arkanil Islam karena ini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Ammal ladzi la yastati perhatikan baik-baik di situ. Adapun orang yang tidak mampu haji li'annahu laisa indahu malun karena dia tidak punya harta fahadha la hajja alaih. Maka yang seperti ini tidak perlu dihajikan. Wa in kana yastati' min nahiyatil mal lakin la yastati' min nahiyatil badan. Nah walaupun nah kalau seandainya dan kalau seandainya jika dia mampu ditinjau dari hartanya mampu, cuman badannya nggak mampu. Fa in kana yurja udrihi, kalau masih memungkinkan bisa diharapkan udurnya tadi bisa hilang, maksudnya bisa sembuh itu ya istilahnya. Fa innahu yang tabir hatta yakdir wa yahud. Maka nunggu sampai sembuh kemudian dia haji. Kalau masih memungkinkan apa? Sembuh. Paham ya? Karena penyakitnya macam-macam. Ada penyakit yang terus-menerus bisa dikatakan prediksi manusia nggak bisa sembuhkan lagi ada penyakit, ada penyakit yang bisa diprediksikan sembuh Insya Allah dengan seizin Allah taala. Kalau masih bisa sembuh ditunggu sampai sembuh dulu baru dihaji. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Wa in kana la yurja udrih, tapi kalau seandainya tidak bisa diharapkan hilang udurnya, maksudnya enggak bisa diharapkan kesembuhannya, li'annahu kabirun harimun, mungkin karena dia sudah tua renta. Nah, sudah lansia, apa lansia antum? Eh, apa lansia? buta Botak ngapa lansia buta gimana? Allah Ustaz. Apa? Buta? Buta? Masih keliru juga. Lansia bukan buta. Apa lansia? Apa lansia? Apa? Dan kuat apanya? Lansia itu kepanjangan dari apa? Antum? Lanjut usia, udah tua ya. Nah, barakallahu fikum lansia itu lanjut usia bukan buta. Perhatikan baik-baik singkatan-singkatan seperti ini walaupun tidak penting tapi terkadang disebutkan. Paham ya? Jadi diingat-ingat. Lansia itu lanjut usia. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah tua renta lanjut usia enggak bisa misalkan au maridun atau dia sakit, maradan musminan atau dia sakit tapi dengan penyakit yang terus terus menerus itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fi musminan itu maksudnya bertahun-tahun sakit terus itu ya. Nah, zaman ke zaman sakit terus. Fahada yunibu man yahud anhu. Yang seperti ini boleh menggantikan menjadi mencari pengganti orang yang mau menghajikannya. Paham ya? Tapi kalau mencari pengganti uangnya yang ngeluarkan siapa yang Umar? Eh? Eh orangnya atau orang yang suruh tadi mengeluarkan uang sendiri atau bagaimana? Orangnya? Orang yang mana? Orang yang menyuruh ya, orang yang menyuruh tadi mengeluarkan uang dari dia bukan bukan uang orang yang disuruh tadi. Nah, barakallahu fiik. Falhasil kesimpulannya anna hadzal haditsa mukammilun li hadits Umar wa mubayyinun lahu. Kesimpulannya, hadis ini adalah penyempurna hadis Umar Khattab yang sudah kita lewati dan penjelasnya. Walidzalika dzakarahu musannif ba'dahu. Oleh karena itu musannif menyebutkan setelahnya. Berarti sudah kita selesaikan hadis yang ketiga. Semoga semuanya masih menghafalnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Insyaallah hadis yang keempat kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.